jalan-jalan itu tamasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa sahbihi ajma'in wa ba'du Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita pelajari pada hari ini ayat 19 sampai selesai dari surat Nuh. Mari kita baca dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rahmatnya kepada orang yang baca Al-Qur'an dengan khusyuk.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 قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارك wallahu wallahu ja'ala lakumul arda bisata wa dan Allah adalah nama Allah ja'ala menjadikan lakum bagi kalian kalau laka kamu bagi kamu satu satu orang tapi kalau banyak lakum al ardo bumi bisato menghampar Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa satu-satunya tempat hidup bagi manusia hanya bumi ja'ala lakumul arda Apakah bisa manusia mencari tempat hidup selain bumi? Tidak ada. Hanya bumi, kata Allah. Selain bumi bukan tempat hidup. Allah tidak menyediakan fasilitas hidup selain di bumi. Makanya ketika manusia mencoba mendatangi bulan, di bulan tidak ada air, tidak ada oksigen, maka dia harus menggendong oksigen dan sebagainya. Tidak ada fasilitas hidup di sana. Jadi selain bumi, Allah tidak menyediakan fasilitas untuk hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan lain terhadap bumi. bisato diambil dari kata basato yabsutu menghampar jadi basatul gisar aku menghampar karpet dalam bahasa Arab seperti itu padahal bumi bulat tapi kenapa kok terasa menghampar ini dia rahasianya Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bumi aku bikin terasa menghampar. Dengan bahasa yang berbeda. Kadang Allah menggunakan kata bisato dan kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata firosha. Firosh adalah kasur. Jadi tempat terbaring. Jadi yang artinya juga sama. Dia maknanya juga menghampar. Dan hakikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan bahwa ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 Allah firman alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Kadang Allah menggunakan kata mihada. Kalau firosh, tempat istirahat. Jadi kasur tempat istirahat. Jadi di atas bumi manusia merasa rehat. Lain dengan di bulan. Di sana bukan tempat istirahat dan kadang Allah menggunakan kata mihada dalam surah An-Naba Allah berfirman alam naj'alil arda mihada bukankah kami telah menjadikan bumi terasa menghambat perhatikan Pak kalau kita tidak mengerti bahasa Arabnya hanya mengerti bahasa Indonesianya kita akan selalu mengatakan bahwa ternyata kok semuanya menghampar. Tetapi kalau kita mengerti bahasa Arabnya, ternyata dalam masing-masing kata itu ada maksudnya. Jadi firosh artinya empuk, tempat istirahat. Bisat menghampar sehingga merasa aman. Mihat memangku. Makanya kita pernah menghafal riwayat apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal carilah ilmu dari pangkuan seorang ibu. Jadi bumi ini mengaku mengaku. Seharusnya kita berjalan itu terjatuh pak. Seharusnya kita miring. Jadi jalan kemana kita miring? Karena karena bumi ini bunda. Tapi kok tidak terasa miring? Karena ada yang memangku. Seperti anak bayi dipangku oleh ibunya, dia merasa aman. Begitulah hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari saking sayangnya kepada kita sampai-sampai kita ini dibikin merasa aman di muka bumi. Untuk apa Allah menyediakan fasilitas bumi dengan hakikat seperti ini? luku minha subulan fijaja li untuk taslub berjalan min dari he nya kembali ke bumi subul jalan-jalan fijaja yang luas bahasa Arabnya menghampar apa bisa atau bahasa Arabnya menjadikan Ja'ala. Bahasa Arabnya jalan-jalan Subuh Jadi kalau ngajak istri, nanti Mi subul yuk Jadi bukan itu pengertiannya ya Kalau bahasa Arabnya jalan-jalan itu Tamasya ya, jadi, jadi kalau ngajak istri Mi tamasya gitu. Jangan subul Nanti jalan-jalan berjalan yasluk ya litasluku jadi kalau berjalan benar man salaka tariqan ini litasluku ini siapa yang berjalan di sini kita menemukan data ilmiah bahwa ternyata Allah akan memberikan kelebihan kepada manusia suka pindah dari tempat Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin bumi ini terasa menghampa. Bapak silahkan pindah ke negara lain, katakanlah pergi ke Eropa. Di sana menemukan bumi terasa menghampar lagi. Pindah lagi ke negeri lain, ke Amerika, terasa menghampar lagi. Padahal sebetulnya posisi kita mirip. Karena bumi itu bulat. Luar biasa rahasia Allah SWT ini semua kata Allah aku yang menjadikan litasluku minha subulan fijaja ini yang dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya jadi Nabi Nuh mengajak kaumnya supaya berfikir menggunakan akal kamu itu sudah diberi fasilitas hidup oleh Allah kamu itu sudah diberi kemudahan oleh Allah dan kamu diberi kesempatan berdiam di muka bumi Allah dengan rasa aman, masa kamu nggak ikut Allah? Ini cerita Nabi Nuh kepada Allah tentang kaumnya, tentang seruan yang telah disampaikan. Maka Nabi Nuh AS kemudian menyampaikan kepada Allah SWT. Qala Nuh. Berkata Nabi Nuh AS tentang kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Mereka masih tidak mau patuh ya Allah. Di sini gambaran bahwa manusia dari fase ke fase, zaman ke zaman selalu tidak ingin ikut Allah. Selalu yang ikut syaitan lebih banyak. Dari zaman ke zaman. Kata Nabi Nuh, Rompi Ya Allah, Tuhanku, innahu asawni innahum sesungguhnya mereka asawni asaw apa berbuat maksiat ni kepadaku jadi mereka tidak mau ikut aku setiap perbuatan yang tidak ikut Rasul itu maksiat. Ini maknanya asau Lalu ketika mereka tidak ikut Rasul, maka otomatis mereka pasti ikut yang lain. Apa itu? Wattaba'u. Dan mereka ikut malam yazidhu. Man siapa? Lam tidak. Yazidhu menambah kepada mereka. Maluhu hartanya. Walwaladuhu dan anak-anaknya illa kecuali khosaro mereka semakin rugi jadi orang yang menghindar dari ikut kebenaran dia pasti akan ikut sesuatu yang sesat kita semua dihadapkan dengan dua pilihan mau ikut yang benar atau ikut yang salah ketika menghindar dari kebenaran pasti ikut dia sesuatu yang salah Begitulah pilihan-pilihan itu terjadi. Karena mereka tidak mau ikut Nabi Nuh, otomatis mereka tidak tidak mau ikut Allah. Ketika mereka tidak mau ikut Allah, maka pasti yang mereka ikuti makhluk. Nah, tabiat makhluk serba lemah. Tidak punya kemampuan apa-apa makhluk itu. Dia itu hanya bergantung kepada Allah. Makanya kemudian disebutkan oleh Nabi Nuh bahwa yang mereka ikuti adalah makhluk yang tidak bisa menambah harta mereka dan tidak bisa memberikan anak pada mereka kecuali kerugian. Jadi kalau yang diikuti makhluk, apalagi yang diikuti patung katakanlah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pengen anak, yang ngasih anak bukan dia. Dia pengen harta, yang ngasih harta bukan dia. dari sini kita belajar bahwa sebetulnya yang menambah harta kita, yang menambah anak kita, itu bukan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bekerja keras, hartanya tidak bertambah-tambah. Banyak orang sudah lama menikah, belum juga punya anak Pak Ustaz, aku belum punya anak. Sudah kerja keras Pak? Sudah Pak Ustaz, yang malam. Belum punya juga. Nah, perhatikan. Jadi yang menyediakan anak bukan kehebatan kita, tapi Allah SWT. Dari sini bahwa ketika yang diikuti adalah makhluk, yang disembah adalah makhluk, yang diagungkan adalah makhluk, maka otomatis dijamin orang tersebut pasti rugi. Kata kata Nabi Nuh, illa khosaro. Inilah makna ayat, perhatikan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia celaka. Sesungguhnya manusia merugi. Ini dia. Khosaro. Jadi makna ayat ini kita baru paham. Maksudnya apa? Sesungguhnya manusia rugi. Kapan? Ketika mereka ikut makhluk. Ketika mereka mengagungkan makhluk. Merasa aman dengan makhluk. Ngemis-ngemis ke makhluk. Terserah makhluk itu apapun. Entah itu mungkin berupa bos, mungkin berupa majikan, mungkin Seakan-akan dia yang paling menentukan hidupnya. <clears throat> Kalau sudah mulai dikuasai itu, maka di sini tanda-tanda bahwa dia akan menuju kerugian. Mungkin berupa uang, mungkin berupa perusahaan, seakan-akan ini dia yang menjamin hidupku. Maka aku rela berbuat maksiat demi perusahaanku, demi uang dan segalanya. Kalau ini sudah menjangkiti seorang maka tanda-tanda dia akan pasti masuk kepada khosar. Kemudian Nabi Nuh bercerita tentang perilaku kaumnya. Wa makanu makron kubara kata Nabi Nuh. Wa makanu dan mereka berbuat makar tipu daya dengan segala cara. entah dengan mengancam Nabi Nuh alaihissalam, entah dengan menakut-nakuti pengikut Nabi AS dan seterusnya mengijek. semua mereka lakukan bahkan mereka membuat program-program supaya orang-orang tidak ikut Nabi Nuh jadi kalau Nabi Nuh sedang mengajak untuk berkumpul mereka bikin perkumpulan tandingan makar wa makar kata Nabi Nuh makron kubar jadi, jadi bahwa makarnya mereka itu sudah sampai ke tingkat maksimal kubar besar jadi segera cara mereka tempuh untuk menghalang-halangi manusia jangan sampai mereka ikut Nabi Nuh alaihissalam perhatikan pak sekarang kita menyaksikan bagaimana upaya setan menghalang-halangi kita supaya kita tidak dekat kepada Allah sebentar kita digoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri dengan segala godaan-godaan bisikan-bisikan digoda kalau kita sedang di masjid kita mau sholat katakanlah kadang-kadang ada yang ngajak udahlah ayo kita makan dulu yuk sudah mau sholat makan dulu yuk bisikan lagi oh iya jadi berbagai macam sampai di rumah kita sudah mau buka Quran nih wah kayaknya nonton dulu dah TV buka TV sudah lalai segala cara makanya program yang membuat lalai itu 24 jam. Dengan segala bentuknya. Ini termasuk juga bentuk wa makaru makran kubar. Nah, karena dulu di zaman Nabi Nuh AS belum ada televisi, belum ada eh, acara-acara uh, acara -acara yang berupa seperti sekarang. Mereka hanya memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya. Eh, jangan ikut no. Awas loh. Jangan tinggalkan Tuhan kalian. Tuhan wat Tuhan Suwa Tuhan Yahus dan Tuhan Yaok dan Tuhan Nasar. Jadi ini adalah nama-nama Tuhan. Apa kata mereka Wakalu, mereka berkata la tadarunna, jangan kau tinggalkan ya awas jangan kau tinggalkan tuhan-tuhan kalian alihatakum wala tadarunna. dan jangan kalian tinggalkan Tuhan yang bernama Wadda. Di sini uh, saya akan menjelaskan tentang apa nama-nama Tuhan ini. Pertama, Wad. Wadda ini adalah Tuhan yang disembah oleh suku Kalab. Namanya Wadda. Suwa adalah Tuhan yang disembah oleh suku Huzail. Yahus adalah Tuhan yang disembah oleh suku Gotofan. Ya'ub adalah Tuhan yang disembah oleh suku Hamadan dan Nasr adalah Tuhan yang disembah oleh suku Himyar. Tadinya ini adalah nama-nama orang soleh yang mereka adalah orang-orang baik, tokoh-tokoh mereka yang mereka kagumi. Lalu oleh mereka diabadikan, dijadikan patung. Setelah mereka mati, dijadikan patung dan patungnya mereka sembah. Jadi mereka mengatakan, jangan, jangan ikut no Kita sudah punya Tuhan. Ini dia, Tuhan-Tuhan kita. Ini adalah orang-orang yang kita tokohkan. Kita sudah abadi karena bentuk patung, ayo kita sembah ini. Begitulah mereka membuat makan. Nah, kebiasaan manusia seringkali suka kepada yang nampak-nampak. Ya. Coba katakanlah nih Pak. Siapa yang tetap bertahan ngaji di sini sekarang? Katakanlah nanti setelah pengajian masing-masing dapat 2 juta. Banyak nggak ya? Banyak. Banyak. Karena nampak kan? coba, umat. Siapa yang datang terus sabar mengaji, nanti Allah kasih pahala yang besar di akhirat nanti. Nah, banyak juga ya. Masya Allah. Nah, hanya kalau ada yang nampak-nampak tadi lebih banyak lagi, Pak. Jadi sering suka yang konkret-konkret itu manusia. Makanya ketika kita menceritakan tentang Allah dan Allah tidak nampak, cerita tentang surga, surga tidak nampak, kurang orang tertarik. Makanya ketika mereka menemukan Tuhannya sudah berupa patung, mereka suka. Wah ini dia, sudah ada bentuknya. Maka mereka banyak ikut dan mereka tinggalkan Nabi Nuh AS. Begitulah cara mereka mempengaruhi jangan sampai mereka ikut Nabi Nuh AS. Lalu di sini Nabi Nuh melanjutkan ceritanya kepada Allah Subhanahu Wa qad adallu Ya Allah, mereka sudah banyak menyesatkan orang. Adallu banyak menyesatkan. Kathiro banyak orang. Jadi sudah banyak orang yang terpengaruh. Berarti Pak, Bu, ketika di sini ada kathiro, berarti sudah mayoritas mereka meninggalkan Nabi Nuh. Makanya ketika terjadi banjir, yang ikut perahu Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Sebutkan hanya sekitar 80 orang. Sedikit sekali. Itu dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Jadi yang ikut mereka itu lebih banyak